Kalimat mithaq ala wazn mif'al dan kemudian disebut dari kata miusak kemudian hilang wawunya <clears throat> karena lidah para orang Arab ya, merasa berat membaca miusak ya, sehingga mereka membacanya misak hablun atau qaidun yushaddu bihi al-asir wa dabbah asal katanya dari kata mengikat ya, fashuddul wathaq sebagaimana dalam Al-Qur'an fashuddul wathaq perkuat ikatannya. Berarti wasak adalah ikatan. Tali yang dipakai untuk mengikat tawanan atau mengikat dabah, hewan-hewan ternak, itu disebut dengan misak. Wafi syarat, kalau itu secara lugatan, secara bahasa. Adapun secara istilah syar'i, misak adalah akdun muakkadah. Akdun muakkad satu ikatan perjanjian yang ditekankan. Biyaminin wa ahdin. Dengan sumpah dan dengan janji. Ini ikatan yang kuat. Yang didukung dengan janji-janji. Dan didukung dengan sumpah. Ini makna misal. Berarti ayat ini yang Allah katakan wa id rabbuka min bani adam min duhurihim durriyatahum. وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا ini disebut dengan mitak sebagaimana perjanjian pernikahan juga disebut oleh Allah dengan misakon ghalidha ikatan perjanjian yang kokoh kuat membawa nama Allah subhanahu wa ta'ala dan juga berisi perjanjian maka disebut dengan misak tapi kita lihat ayat Allah subhanahu wa ta'ala dalam masalah ini. Apa perjanjian Allah yang Allah ambil dari Bani Adam? Qala wa id akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim. Allah berfirman, dan ingatlah ketika Allah Rabb kamu mengambil dari anak Adam dari punggung-punggungnya dzurriyyatahum, calon turunannya. Wa ashhadahum ala anfusihim. Dan Allah persaksikan mereka atas diri-diri mereka. Alastu bi rabbikum? Bukankah aku adalah Rabb kalian? Mereka menjawab qalu bala syahidna. Mereka menjawab tentu kami menyaksikan. Antaqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Jangan sampai kalian katakan nanti pada hari kiamat bahwa kami lupa, kami lalai dari perjanjian tersebut. Allah Subhanahu wa taala pernah mengambil perjanjian atas anak-anak Adam sebelum menjadi manusia seperti ini. Masih ada di punggung Adam alaihissalam. Allah sudah persiapkan mereka dan Allah sudah persaksikan mereka dengan kalimat alastu rabbikum. Bukankah aku Rabb kalian? Dan mereka semua mempersaksikan dengan yakin dengan kalimat bala syahidina. Hanya saja setelah mereka dilahirkan, setelah mereka hidup di dunia, sebagian besar mereka lupa oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam Al-Qur'an yang Allah turunkan melalui Jibril kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan Rasulullah SAW mengajarkan kepada seluruh kaum muslimin bahwa kalian pernah berjanji di hadapan Allah bahwa kalian masih di masa alam ruh sudah berjanji menyatakan kepada Allah Subhanahu wa taala bala syahidna Allah ingatkan wa id akhadha rabbuka min bani adam min dhuhurihim dzurriyyatahum Ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari turunan anak Adam, dari punggungnya Allah ambil mereka dan Allah persaksikan dengan kalimat alastu bi rabbikum Bukankah aku Rabb kalian? Semua menjawab bala, syahidna. Tentu kami mempersaksikan. Ingat kata Allah. Antakulu yaumil qiyamah. Jangan sampai kalian berkata nanti di hari kiamat kami lupa. An ghafilin. Kami tentang ini lalai. Di sini Allah Subhanahu wa taala yukhbir annahu istakhraja dzurriyyata bani Adam. Dalam ayat ini Allah menghabarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan calon-calon turunan anak Adam dari punggung-punggung mereka syahidina ala anfusihim dalam keadaan mereka mempersaksikan atas diri diri mereka annallaha rabbahum mengakui bahwa Allah adalah Rabb mereka wa malikuhum raja mereka pemilik mereka. Wa annahu la ilaha illallah dan mempersaksikan bahwasanya tiada ilah yang diibadahi yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa qad waradat ahadits fi akhdh durriyah min sulbi Adam alaihi salam. Dan sudah diriwayatkan hadis-hadis bagaimana Allah mengambil calon turunan Adam dan Allah persaksikan atas mereka. Wa tamizuhum ila ashabil yamin wa ila ashabil shimal Bahkan dalam hadis dirincikan, Allah telah mengambil calon-calon turunan Adam, Allah pisahkan. Ini adalah ashabul yamin dan ini ashabul shimal. Wa fi ba'dihal alaihim bi anna Allah rabbahum dan sebagian riwayat menunjukkan bahwa Allah mempersaksikan seluruhnya, mempersaksikan mereka bi anna Allah rabbahum, bahwa Allah adalah Rabb mereka. Faminha di antaranya apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Yang disebutkan di sini oleh muhakkik hadisnya sahih mauquf. Sahih mauquf. Yani mauquf ala sahabi. Wa huwa Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Inna Allah akhadha al-mitsaq min duhuri Adam alaihi salam. Bahwa Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian dari punggung anak Adam bina'mani yauma Arafah. Bina'man pada hari Arafah. Fa akhraja min sulbihi kulla durriyatin dar'aha. Allah ambil dari punggung Adam seluruh calon-calon turunannya. Dan kemudian Allah sebar. Allah sebar Fanadharaha baina yadayhi, disebarkan di kedua tangannya. Thumma kallamahum qubula. Kemudian Allah ajak bicara mereka langsung. Qala alastu bi rabbikum? Kata Allah kepada calon-calon turunan Adam, bukankah aku Rabb kalian? Qalu mereka berkata, bala syahidna. Tentu kami bersaksikan. Ila qawlihi al-mubtilun. Wa rawahu an-nasai aidan. Diriwayatkan pula oleh An-Nasai dan juga Ibnu Jarir dan Ibnu Hatim dan Imam Hakim dalam Mustadraknya. Wa qala sahihul isnad wa lam yukhrijahu. Kata Al-Hakim, sanadnya sahih tetapi tidak dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Ini kata Hakim rahimahullah. Tapi dikatakan oleh muhakkik tadi bahwa hadis ini sahih mauquf wallahu taala a'lam. al Imam Ahmad ayatan an Umar bin Khattab. Diriwayatkan pula dari Imam Ahmad rahimahullah atau oleh Imam Ahmad rahimahullah dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bahwasanya beliau ditanya tentang ayat ini, tentang ayat wa id akhadha rabbuka min bani adam. Faqala maka Umar menjawab Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aku mendengar Rasulullah SAW su'ila anha. Ditanya tentang ayat yang sama. Fakal kemudian beliau menjawab, Inna Allah khalaqa Adam alaihi salam. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam alaihi salam, alaihi salam. Thumma masaha bahrahu. Kemudian Allah usap punggungnya. Biyaminihi. Dengan tangan kanan Allah. Fastakhraja minhu durriyatan. Maka Allah pun ketika mengusap punggung Adam, Allah keluarkan semua calon-calon turunan anak Adam. Qala khalaqtuha ilil jannah. Kemudian Allah bagi menjadi dua bagian. Pada bagian yang pertama Allah katakan khalaqtu ilil jannah. Aku ciptakan yang ini untuk surga. Wa ya'mal ahlal jannah ya'malun. Dan juga akan mengamalkan bi amali ahli jannah dengan amalan ahli jannah mereka akan amalkan. Kemudian Allah mengusap lagi punggung Adam alaihi salam. Kemudian Allah keluarkan lagi calon-calon turunannya. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan khalaqtu haula'i linnar. Aku ciptakan yang ini untuk neraka. Wa bi'amali ahli nar dengan amalan amalan ahli neraka. Ya'malun yang mereka akan kerjakan. Faqala rajulun tiba-tiba ada seorang yang berkata kepada Rasulullah SAW, Ya Rasulullah, fafimal amal. Kalau sudah ditentukan seperti itu, ini untuk surga dengan amalan ahli surga, ini untuk neraka dan dengan amalan ahli neraka. Fafil, kalau gitu untuk apa kita berusaha? Qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, Inna Allah azza wa jalla idza khalaqal 'abda lil jannah ista'malahu bi'amali ahli jannah. Sesungguhnya Allah azza wa jalla kalau menciptakan seorang hamba untuk surga, maka niscaya Allah akan jadikan dia beramal dengan amalan ahli surga. Hatta yamuta ala amal min a'mali ahli jannah hingga dia mati pada keadaan dia beramal dengan amalan ahli surga. Fayudkhilahu bihi a'mala fayudkhilahu bihi al-jannah, maka dimasukkan dengannya ke jannah. Wa idza khalaqal 'abda linnar dan kalau Allah ciptakan seorang hamba untuk neraka, maka niscaya Allah jadikan dia beramal dengan amalan ahli neraka hingga dia mati di atas amalan ahli nar. Fayudkhilahu maka Allah pun masukkan dia ke dalam neraka Demikian diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi dan Nasai dan Ibnu Majah dan Ibnu Abi Hatim dan juga Ibnu Jarir dan Ibnu Hibban dalam sahihnya. Kalau dalam riwayat yang lain yang lebih sahih disebutkan oleh Rasulullah SAW, "I'malu, fasayarallahu kullun muyassar li'amalihi." I'malu, kullun muyassar li'amalihi. Ketika ada yang tanya, "Ya Rasulullah, kalau gitu tuh apa kita beramal?" Untuk apa kita berusaha? Dijawab, "I'malu kullun muyassar li'amalihi." Berusahalah, beramalah. Masing-masing akan dimudahkan kepada amalannya. oleh karena itu, para sahabat, para salafus saleh, kalau mereka ingin beramal soleh kemudian terhalang dengan sesuatu, takut. Jangan-jangan aku adalah orang yang ditentukan untuk beramal dengan amalan ahli nar dan tidak bisa untuk beramal dengan amalan ahli surga. Tambah semangat beramal. Ingin mengerjakan. Harus amalan ahli saleh atau ahli jannah. Demikian pula sebaliknya. Ketika dia berupaya untuk menghindari amalan-amalan ahli nar. Tetapi subhanallah. Datang kemudahan, datang ajakan, datang teman. Tiba-tiba terjadi. Ketakutan dia. Langsung bertaubat menangis di hadapan Allah. Jangan sampai aku termasuk orang yang tentukan untuk beramal dengan amalan ahli nar. Usaha mereka tetap semangat dengan berita tadi plus mereka bergantung kepada Allah penuh. Tidak hanya bergantung dengan usahanya. Mereka yang tidak mendengarkan riwayat-riwayat seperti ini, mereka mengandalkan usahanya. Aku sudah berusaha, sudah beramal, sudah ibadah, dan seterusnya. Dan seterusnya. Kemudian menganggap dirinya ahli jannah, dan niscaya aku akan selamat. Semestinya dia ingat bahwa kalau dia ditentukan ahli neraka, Walaupun sekarang beramal dengan amalan ahli jannah, bisa jadi di akhir hidupnya dia akan beramal dengan amalan ahli nar, kemudian dia ditutup dengan su'ul khatimah dan dia masuk dalam neraka. Maka semestinya dengan berita-berita seperti ini bukan menghalangi semangat beramal, tapi sebaliknya. Semakin semangat beramal, dan semakin bergantung kepada Allah penuh meratap di hadapan Allah Subhanahu wa taala jangan sampai ditentukan dengan takdir-takdir yang jelek jangan sampai dia menjadi orang-orang yang digampangkan dimudahkan untuk masuk ke dalam neraka tetapi berharap untuk dimudahkan agar dia bisa beramal dengan amalan ahli jannah asyahid yang menjadi bukti dari riwayat-riwayat ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala mengambil persaksian dari anak Adam dan menyatakan kepada mereka alastu bi rabbikum bukankah aku rabb kalian demikian pula diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lamma Allah Adam ketika Allah menciptakan Adam masaha dhahrahu Allah mengusap punggung Adam fasaqata min dhahrihi kullu nasmah atau nasmah Huwa khaliquha min dzurriyyatihi ila yaumil qiyamah. Allah usap punggungnya dan berjatuhanlah setiap roh-roh yang Allah ciptakan yang akan menjadi turunan Adam alaihi salam. Wa ja'ala baina 'ainai kulli insanin minhum wa biyadan min nur dan Allah jadikan pada dua mata masing-masing dari turunan atau calon-calon turunan Adam tadi di matanya cahaya. Tuma'arabahum ala Adam. Kemudian ditunjukkan kepada Adam. Ini calon turunanmu. Fakala maka berkata Adam, Ayo Rabbi, man haula? Wahai Rabbku, siapa mereka? Qala haula idurriyatuk. Mereka adalah turunanmu para arajulan minhum fa'ajabahu. Maka kemudian beliau melihat salah seorang dari calon-calon turunannya dan beliau kagum dengan orang itu. Qala dikatakan oleh Adam alaihissalam, <clears throat> "Ayo Rabb, man hadha?" Wahai Rabbku, siapa yang ini? Qala hadha rajulun min akhiril umam min durriyatik. Ini adalah seseorang dari akhir umatmu, dari turunanmu, yuqalu lahu Daud. Dia adalah Daud. Qala Rabb, Rabbi kam umruh? Wahai Rabbku. Berapa umurnya? Qala sittuna sanah. Umurnya 60 tahun. Qala ay Rabb, zidhu min umri 40 sanah. Wahai Rabbku, tambah dariku. 40 tahun. 60 tambah 40 menjadi 100. Falamman qada umra Adam ja'a malakul maut. Ketika habis umur Adam, maka datang malakul maut. Qala awalam yabqa min umri arba'ina sanah. Maka Adam berkata, bukankah aku masih memiliki sisa umur 40 tahun? Qala awalam tu'tiha ibnaka Daud. Bukankah engkau telah berikan sisa umurmu untuk Daud? Qala fajahada. Fajahadat durriyatahu. Wa nasiya Adam fanasiyat durriyatahu. Maka ketika Adam menentang karena lupa, maka turunannya pun sama, lupa. Wanasiya Adam wanasiyat yaitu Adam lupa dan lupa pula turunannya. Wa khata'a Adam fa khati'at dhurriyyatuh. Adam pun terjatuh dalam kesalahan, kekeliruan alaihi salam, maka umatnya pun terjatuh dalam kesalahan. Demikian diriwayatkan oleh Tirmizi dan dikatakan oleh Tirmizi hadisun hasanun sahih Diriwayatkan pula oleh Hakim, ini Imam Hakim dan menyatakan sahihun ala syarti Muslim, dia sahih sesuai dengan syarat Muslim tetapi tidak dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Khairun a'azakumullah. Al-Muhaqqiq jazahullahu khaira menyebutkan hasil penelitian beliau jazahullahu khaira wa hafadallah hasanun akhrajahu Tirmidzi bahwa hadis ini derajatnya hasan Dikeluarkan oleh Tirmidzi dan Hakim. Wa qala hadha haditsun sahih ala syarti Muslim. Qultu wa fi sanadihi Hisham ibn Sa'ad. Kata beliau, Syekh Yasin yang sekarang masih mengajar, jazahullahu khaira di Fuyuz, di Aden. Kata beliau bahwa dalam sanad hadis ini ada Hisham ibn Sa'ad lam yu'tamad muslim alaih. Karena Imam Hakim menyatakan sesuai dengan syarat muslim. Ternyata dalam sanadnya ada seseorang yang namanya Hisham ibn Sa'ad yang Imam Muslim tidak menyandarkan riwayatnya dari beliau. Demikian dikatakan oleh Syekhuna, kata beliau, kata Syekh Yasin dan Syekhnya adalah Syekh Mukbil rahimahullahu taala. <clears throat> Naam. Dan kesimpulannya sudah dibaca tadi adalah hasan derajatnya tidak sampai pada derajat sahih wallahu taala a'lam. Adapun nasabah maknanya adalah calon-calon turunan Adam atau eh, ruh-ruh. Riwayat yang berikutnya. Warawal Imam Ahmad aydan an Anas ibni Malik radhiyallahu taala anhu. Masih oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari Anas ibni Malik radhiyallahu taala anhu. Alin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa beliau bersabda, Qala yuqalu lirrajul min ahli nar yaumil qiyamah. Nanti pada hari kiamat akan dikatakan kepada seseorang yang ada di dalam neraka. Akan dikatakan kepada mereka, "Ara'aita law kana laka ma 'alal ardi min syai' akunta muftadiyan?" Kalau engkau memiliki semua apa yang ada di muka bumi, maukah engkau menebus dengan semua yang kau miliki? Jadi menebus untuk meringankan atau untuk membebaskan dari azab. Kalau engkau memiliki dunia ini dan seisinya seluruhnya, akun tamustadian biha, apakah engkau mau menebus dirimu dengannya? Qala fayaqulu na'am, maka penduduk neraka tadi iya. Walaupun aku memiliki seluruh apa yang ada di muka bumi ini, aku akan korbankan, aku akan berikan sebagai tebusan terhadap diriku supaya selamat dari api neraka. Qala fayaqulu, maka dikatakan kepadanya, Qad aradtu minka ahwan min dalik. Aku telah menginginkan darimu yang lebih ringan dari itu. Qad akhadtu alayka fi dhuhri Adam. Bukankah aku telah mengambil perjanjian atasmu ketika engkau di punggung Adam, Allah tusyrik bi syai'a agar engkau tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun? Fa'abaita illa an tusyrik bi syai'a. Ternyata engkau tidak mau engkau tetap berbuat kesyirikan. Demikian akhrajahu fi sahihaini ayatan. Dikeluarkan di dalam dua kitab sahih. Dalam hadis ini ada isyarat tentang apa yang Allah beritakan dalam ayat pertama tadi. Wa id akhadha rabbuka min bani Adam dzurriyyatahu. Ketika Allah mengambil perjanjian dari turunan anak Adam. <coughs> Alhamdulillah malakum. Isyarat tentang apa yang ada dalam ayat Al-Quran bahwa Allah mengambil perjanjian dari calon-calon turunan Adam seluruhnya. Termasuk di dalamnya adalah ruh Isa alaihi salam. Termasuk dalamnya ruh Isa alaihi salam dan ruhnya Uzair dan juga ruhnya para anbiya. Maknanya bahwa mereka semua makhluk dan mereka mengakui bahwa Allah sebagai Rabbnya. Kalau saja orang-orang Nasrani, Yahudi mendengar berita ini, maka kita akan berkata pada mereka, lihat, berarti Nabi kalian yang kalian pertuhankan Nabi Isa alaihi salam, beliau pun termasuk salah satu turunan Adam dan salah satu yang berkata, "Bala syahidina, sungguh kami mempersaksikan bahwa engkau Rob Berarti Isa bukan Tuhan. Tetapi mempersaksikan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Uzair yang dianggap ilah oleh Yahudi, salah satu dari turunan Adam yang dipersaksikan oleh Allah dengan kalimat alastu bi rabbikum, bukankah aku Rabb kalian? Uzair alaihi salam menjawab, bala syahidina. Tentu kami mempersaksikan. Kami adalah hambamu dan engkau adalah Rabb kami. Qul inna muslimin billahi Dikatakan di dalam hadis ini bahwasanya mereka dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan nanti pada hari kiamat mereka akan diingatkan oleh Allah. Kenapa? Ya. Kalian dalam keadaan diadab dalam neraka. Karena kalian berbuat seperti dan seperti itu. Taib, maukah kalian menebus dirimu sendiri, menyelamatkan dirimu kalau engkau memiliki semua yang ada di muka bumi ini? Mereka jawab tentu. Kami akan menebus diriku dengan semua yang aku punya. Kata Allah, sesungguhnya dulu kami hanya meminta yang ringan. Tidak hanya meminta sekian banyak. Meminta engkau mempersaksikan. Alas jubi rabbikum. Bahwa bukankah aku Rabb kalian? Mereka sebagian menjawab. Sebagian mereka lupa ketika hidup di dunia. Wa fi dhalik ahadithun ukhar. Ayodhan. Juga ada hadis-hadis lain. Kullu hadalatun ala anna Allah astakhraja dzurriyyata Adam. Hadis-hadis lain yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan calon turunan Adam dari punggungnya wa mayyaza baina ahli an-nar wa ahli jannah. Kemudian Allah pisahkan ahli surga dari ahli neraka. Wa min huna qala man qal. dari sini berkatalah orang yang berkata. Innal arwaha makhluqatun al ajsad. Ini kaul. Ada satu pendapat yang menyatakan berarti ruh sudah diciptakan sebelum jasad-jasadnya. Ruhnya sudah ada. Tetapi jasadnya belum diciptakan. Begitu di perut ibunya sekian bulan, baru ditiupkan ruh tadi yang sudah diciptakan sebelumnya. Wahadil athar la tadullu ala sabqil arwahi min al-ajsad. Sabqan mustaqarran thabitan. Padahal riwayat-riwayat ini sesungguhnya tidak menunjukkan ruh-ruh tadi sudah diciptakan sebelumnya. Sabqan, lebih dulu. Atau mustaqarran thabitan Atau sudah ada sabit di sana. Wa ghayatuha tadul ala anna bariha wa fatiruha subhanahu wa ta'ala an nasmah wa qaddara khalqaha wa ajalaha wa amalaha wa istakhraja tilka surah Atilka suwar min madatiha thumma adaha ilaiha. Sesungguhnya nah, hadis-hadis tadi tidak menunjukkan kalau roh sudah diciptakan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala hanya memperlihatkan yang akan diciptakannya nanti kepada Adam. Ini semua adalah yang akan aku ciptakan sebagai turunan kamu nanti. Sehingga Allah bukan bermakna roh-roh tadi sudah diciptakan, tetapi maknanya Allah bariha wa fatiruha yang menciptakannya, yang mengada-adakannya, sawaran nasama, menggambarkan roh-roh tadi kepada Adam alaihissalam. Bahkan ketika dalam hadis yang sebelumnya Adam takjub dengan salah satunya, siapa dia? Dijawab Daud, itu menunjukkan bahwa yang diperlihatkan oleh Allah bukan hanya rohnya, tetapi bentuk jasadnya terlihat. Karena sungguhnya Bukan bermakna sudah ciptakan. Tetapi Allah pertunjukkan kepada Adam calon-calon turunan dia yang akan Allah ciptakan nanti. Sehingga ya azakumullah itu hanya kaulun yang berpendapat bahwa berarti ruh sudah ciptakan sebelum jasad. Wallahu ta'ala a'lam. Allah subhanahu wa ta'ala sudah menakdirkan. Sudah menggambarkan. Sudah menentukan. Sebelum diciptakannya ruh dan sebelum diciptakannya badan-badannya, jasad-jasadnya, Allah sudah menggambarkannya di lauhil mahfud. Takdir-takdirnya. Ini akan terjadi, ini akan terjadi. Allah sudah menentukannya, ajal-ajalnya, amalan-amalannya, sudah seluruhnya lengkap. Sehingga bagi Allah mudah untuk memperlihatkannya kepada Adam. Ini calon-calon turunanmu. Wa tilka suwar min madatiha tsumma adaha ilaiha. Allah keluarkan dari madah dari bagian-bagian Adam di punggungnya, Allah bentukkan sebagaimana nanti yang akan terjadi, kemudian Allah kembalikan kepada asalnya. Wa qaddara khuruja kulli fardin min afradiha dan Allah takdirkan semua jiwa-jiwa yang sudah ditakdirkan akan keluar, akan lahir dari turunan Adam, maka semuanya akan terjadi fi waktihi pada waktu-waktunya al-muqaddar, waktu-waktu yang telah ditentukan. Wala yadullu ala annaha khuliqat tidak menunjukkan bahwa roh-roh tadi sudah diciptakan sebagaimana tidak menunjukkan bahwa jasa-jasanya sudah diciptakan tetapi hanya dipertunjukkan pada Adam dan Allah kembalikan ke punggung Adam dan belum diciptakan bukan khuliqat khalqan mustaqirran wastamarrat mawjudah bukan diciptakan dengan keadaannya, kemudian terus-menerus hidup sampai hari ini, kemudian baru ditiupkan, bukan. Kuluha fi mawdi'in wahid, thumma yursil minha ilal abdan jumlatan ba'da jumlah, kama qala Ibn Hazm. fahada la tadullul asar alaihi. Maka pendapat ini tidak didukung oleh asar-asar. Naam, ar rabbu subhanahu wa ta'ala yakhluk minha jumlatan ba'da jumlah. Iya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan sebagian demi sebagian. Kama qalahu 'ala al-wajhi alladhi sabaqa min at-taqdiri awwalan. Sebagaimana apa yang sudah disebutkannya bahwa Allah telah mendahulukan dengan takdir. Fayaji'ul khalqul khariji mutabiqan takdir. Kemudian Allah ciptakan apa yang sudah Allah takdirkan sebelumnya persis seperti apa yang sudah dituliskan. Kasya'anihi subhanahu wa ta'ala fi jami makhlukatih. Dan ini sebagaimana keadaan Allah Subhanahu wa taala setiap menciptakan segala sesuatu. Mesti sudah ditentukan lebih dulu di Lauhul Mahfuz akan diciptakan tanggal sekian, akan diciptakan demikian keadaannya, akan diciptakan seperti ini dan seperti ini dan akan sekian ajalnya dan akan begini amalannya. Semuanya rinci tertulis di Lauhul Mahfuz. Fa innahu qaddara laha aqdaran wa ajalan karena dia Allah menakdirkan ketentuan-ketentuan dan menentukan ajal-ajal dan sifat-sifatnya, wahai'at dan bentuk-bentuknya. Summa abrazaha ilal wujud. Baru kemudian Allah munculkan ke alam nyata ini pada saat yang telah ditentukan. Mutabiqatan, persis, tepat. Lidzalika takdir sabiq. Persis seperti apa yang sudah takdirkan sebelumnya. Maka bab ini adalah bab tentang perjanjian Allah atas makhluk-makhluknya adalah hak. Dan itu adalah perjanjian Allah yang pertama terhadap seluruh anak Adam dan telah dipersaksikan oleh seluruhnya. Maka mereka-mereka yang muslim mukmin adalah orang yang dalam keadaan dia tetap di atas perjanjian kepada Allah. Sedangkan orang kafir, musyrik adalah orang-orang yang menentang dan ingkar terhadap sumpah dan janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Imma karena lupa wa imma karena dia menentang apa yang telah diketahuinya.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 Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.